Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika سبحانك لا نسيتنا عن عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا طابة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات كمسلمين muslimin dan muslimat di bawah guyuran hujan masih kita bisa hadir ke tempat ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti mencurunkan rahmat lahir. Allah juga mencurahkan rahmat batin kepada kita semuanya. Baik. Seperti biasa kita bersama Imam Ghazali rahimahullah taala dalam minhajil abidinnya untuk menghantarkan kita agar kita bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya menghindar dari sebab-sebab maksiat. Sebab maksiat bertentangan dengan ibadah. Dan sebab-sebab kemaksiatan tersebut di antaranya adalah sebab mendengar. Maka kita akan baca Imam Ghazali akan menjelaskan awas maksiat-maksiat yang bermula daripada zahir jasadmu. Engkau dengar dengan telingamu. Engkau lihat dengan matamu. Akan tapi ternyata akibatnya setelah itu luar biasa. Agak jaga telinga. Al-fasul thani al-udhunu. Pasal yang kedua berbicara tentang telinga. Wa alaika bakimu. Wa bakimu hendaknya. Bisyanati. Sam'ika untuk menjaga pendengaranmu anil khana dari bentuk-bentuk kezaliman wal fusuli dan kelas-kelas dan dan wal fuduli dan kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan ini maksudnya omongan yang enggak ada guna. Lebih berarti. Bagimu hendaknya menjaga telingamu dari omongan yang bisa merusak. Apakah itu berupa adu domba, fitnah yang menjadikan orang berperang, bermusuhan, atau yang lainnya. Dan hindari dari mendengar al-fudul, omongan yang gak ada guna. Allah, kita jaga. Wadali kali amreni, karena itu ada dua hal. Ada dua alasan jika kita sudah bisa, kalau kita ingin melakukan ini, agar semakin mantap, kalau kita menjaga telinga kita, maka ketahuilah, kali amre ini karena ada dua hal. Ahaduhuma, salah satu dari dua tersebut adalah, lima ruya dari sesuatu yang telah diriwayatkan, annal mustami'a bahasanya orang yang mendengar itu syarikun sama bekerja sama al mutakallimi syarikul mutakallimi adalah mitranya seorang yang berbicara yang mendengar itu separuh sebab teman kita tidak akan menggunjing kecuali karena ada kita yang mendengarnya ada tidak kebayang orang gunjing di kamarnya sendiri lagi sepi gak ada orang lalu gunjing orang lain. Gak kebayang. Karena gunjing itu maknanya. Menggunjing itu artinya menginginkan kebusukan dengan berbicara tentang ketidakbaikan tentang orang lain. Makanya pengen menghinakan di depan orang. Kita membicarakan tentang kejelekan orang. Maknanya adalah menghinakan orang lain. Ada Maka menjaga telinga dari hal-hal yang demikian itu. Ini adalah termasuk salah satu sebab keselamatan. Wabidzalika yaqulul qail seperti dikatakan taharra. Jagalah minat Jagalah olehmu dari jalan itu ausataha tengah-tengah. Wa'adda dan lewati anil janibil mutashmishtabihi. Kalau engkau melewati jalan, upayakan engkau ada tidak di tengah. Dan juga engkau hindari dari sisi yang di situ meragukan, membahayakanmu. Wasam'aka sun dan pendengaranmu jaga. An sama'il khabihi dari meninggal mending mendengar sesuatu yang tidak baik, yang kotor, jelek. Kasaunil lisani seperti menjaganya telinga. Anil nutki bihi dari mengucapkannya. Fa innaka inda istima'il sesungguhnya engkau saat mendengar sesuatu yang tidak baik sarikun liqa'ilhi maka sama kerja sama dengan orang yang ngomong sebab orang yang berbicara tentang kejelekan orang lain itu tidak akan berbicara saat sendiri maka gara-gara ada kamu makanya dia berbicara maka dari itu menjadikan orang yang bisa mengingatkan jika ada orang ajak gunjing kita fantabih awas Watani yang kedua agar semakin mudah kita untuk menjaga telinga kita wadzalika inna dzalika sesungguhnya demikian itu yuhayyijul khawatira menggerakkan lintasan-lintasan wal wasawis dan waswas gangguan-gangguan yang ada fil qalbi yang ada di dalam hati thumma min dzalika setelah itu dari itu semua Yabdu terlihat. Al-istighalu kesibukan fil badani dalam urusan badannya. Pemayap kau maka tidak ada yang tersisa. Lil ibadah dari ibadah syai'un sesuatu apapun. Maknanya apa? Yang kedua agar kita terhindar dari mendengar sesuatu yang tidak ada guna. Ketahuilah bahwa anna dzalika yuhayyijul khawatir wal wasawisa fil qalbi. Dengan mendengar itu banyak merusak. Menggerakkan hati kita, mengguk, macam enggak. Menggerusak hati kita dan membuat was-was kita. Tuba mendalika termasuk dari itu juga. Al-istighalu ditemukan adanya kesibukan fil badani dalam urusan badan. Pemayabqa lil ibadati syai'un. Maka tidak ada sisanya bagi ibadah. Gara-gara nututi dengan matanya. Tuma'lam maka ketahilah. Anal kalam alladhi yaqa'u pembicaraan yang terjadi fi qalbil insani dalam hatinya manusia. Wasam'ihi dan pendengarannya itu memang zilati ta'ami seperti makanan. Omongan itu seperti makanan, nyecukkan yang benar. Kalau kelebihan jadi fitnah perusak. Alladhi zilati ta'ami seperti makanan. alladhi yaqa'u fi jawfihi yang masuk ke dalam perutnya. Wa minhum yang masuk itu ada yang membahayakan. Wa minhun nafi' di antara mereka juga ada yang bermanfaat. Wa minhu alidau termasuk di antaranya adalah makan makanan. Wa minhu al-ghidha'u wa minhu as-summu. Maka dari makanan itulah dari makanan itulah al-ghidau. Ida itu artinya waktu. Waktu uh, makanan wa minhu an-nafi. Jadi ada ya fa minhu ad-dhar wa minhu an-nafa. Wa minhu al-ghidha wa minhu as-sum. Ada makanan itu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasad sebagai makanan pokok. Wa tapi juga ada racunnya. Lihat nama nama makanan. Bal anna baqa'al kalami wa tajarru'ahu bahkan yang tersisa gara-gara omongan yang kita dengar wa tajarru'ahu dan yang dirasakan itu akfar lebih banyak wa ablah lebih jelas minat ta'ami dari makanan. Wa inna ta'ama sesungguhnya makanan itu ringan, lebih ringan daripada yang kita dengar. Jadi beliau Imam Ghazali mengabarkan. Pendengaran itu seperti makanan. Ada yang membahayakan, ada makanan yang bermanfaat. Ada yang makanan kadang beracun, ada makanan yang membuat sehat. Maka di sini digambarkan pendengaran juga itu. Ah, bahkan yang namanya mendengar itu lebih dahsyat lagi. Kalau makanan itu bisa berakhir selesai nanti. Fa inna ta'ama yazulu 'anil ma'iddati. Kalau makanan akan hilang di dalam perut. Binaumin gara-gara karena tidur, wahiri dan yang lainnya. Wa rubbama yabqa atharuhu. Mungkin bekas makanan itu akan tersisa atharuhu zamanan waktu yang panjang, tsumma yazulu. Tapi kemudian setelah itu hilang. Walahu dawa'un dan situ ada obat yuziluhu yang bisa menghilangkannya. Yuzilu atharuhu. Yang bisa menghilangkan bekasnya. Min jismil isani dari badannya manusia. Wa ammal kalam tapi yang namanya omongan alladhi yaqwa'u fi qalbihi yang masuk ke dalam hati farubbama barangkali yabqa ma'ahu jami'u umrihi akan terus ada sepanjang umurnya la yansahu tidak akan lupa. Jadi tapi berbeda kalau namanya pendengaran. Kalau tadi digambarkan pendengaran itu kayak makanan. Artinya ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan. Akan tapi, yang namanya makanan seandainya pun membahayakan itu ringan. Dipakai tidur sudah hilang. Tapi yang namanya gara-gara mendengar itu mendengarnya sekarang kita terpengaruh di esok hari sampai lusa mungkin di uh keper teringyang-yang. Yang kena di zina merasa terayu mendapat SMS dari pasang anak laki lawan jenis. Mulai dari omongan yang menggunjing, lihat ya, terus terkenang setelah lama. Wa in kalau ternyata jelek yang kita dengar, fala yazalu yutfi'uhu yu'ibuhu. Maka terus pendengar apa yang kita dengar dari kejelekan terus mengikuti kita. Wa taridu maka gara-gara mendengar tadi dari itu datang bisa babi gara-gara mendengar khawatir fil qalbi lintasan-lintasan dari hati. Lintasan jadi kepikiran pengen zina. Naudzubillah. Gara-gara mendengar suara yang merdu dari seorang perempuan barangkali terkesan. Oh suaranya. Kebayang-bayang. Akhirnya timbul was-was di dalam hatinya. Yahtaju ila yu'rida anha. Yang dibutuhkan untuk berpaling darinya. Padahal kita itu harus berpaling dari was-was. Tapi gara-gara dengar. Mungkin ada seseorang melakukan kejelekan. Anda tidak mendengar maka Anda selama ini tidak pernah melihat. Maka hati Anda aman. Tapi setelah Anda mendengar, eh si fulan melakukan di warung ini. Maka Anda lewat pun akhirnya Anda melihat. lihat. Akhirnya Anda dari mendengar dulu. Akhirnya mata Anda melihat. Yang mungkin setelah itu Anda mengkomentari. Dengan komentar yang jelek, yang tidak baik. Maka khawatir kalau lintasan di dalam hati dan was-was yang harus kita berpaling darinya. Wa ya'dilu bi qalbihi wa ya'dilu bi qalbihi maka akan cenderung miring di qalbi dengan hatinya antadzakkuriha untuk mengingat was-was tersebut. Wa ista'idha dan hendaknya dia berlindung billahi kepada Allah min syarriha dari jeleknya was-was tersebut. Lihat yang namanya mendengar itu jangan dianggap sepele. Tadi digambarkan mendengar itu kayak makanan. Makanan itu kalau kita makan ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ada yang membahayakan bahkan. Sama yang kita dengar pun begitu. Ada yang menjadikan manfaat kita selamat. Ada yang menjadikan kita rusak. Sama kayak makan. Bahkan yang namanya gara-gara pendengar itu, itu bisa bertahan lama. Terkenang-kenang dengan dengaran pendengar yang didengar beberapa waktu yang lalu terus terkesan-kesan masuk bab zina. Nauzubillah. Wala Maka tidak akan aman seseorang ayyahmilahu untuk membawa orang tersebut ala baliyatin kepada musibah. Wa yuharrikahu dan omongan tersebut menggerakkan seseorang hatta yaqa akhiral amri sehingga menjadilah terjadilah akhiral amri akhirnya Fi afatin alimatin dalam bencana yang amat besar. Jadi neraka, neraka yang mula-mula kita dengar. Kita mendengar untuk diri kita sendiri. Tapi pada akhirnya tergerak hati itu untuk merenungi apa yang kita dengar. Yang kadang-kadang kalau lawan jenis akhirnya timbul setan membisikkan, oh lihat matanya yang cantik, lihat bibirnya yang indah, lihat, lihat, lihat. Akhirnya dengan begitu mendengar omongan tergoda hati yang menjadi rusak hatinya. Selesai. Walaupun tahfita sama sam'aka. Kalau seandainya engkau menjaga pendengaranmu. Amma layak nikah dari sesuatu yang tidak penting untukmu. Kunta maka sesungguhnya engkau an hadhil mu'ani dari biaya uh, mana? An ani mu'ani cukup bekal an hadhil mu'ani dari bekal-bekal ini mustarihan akan merasa nyaman. Kalian maka hendaklah melihat al akilu orang yang berakal. Bidalika dalam hal tersebut. Wabilahi taufik. Dengan Allah lah segala taufik. Disebutkan. Kalau tarok tasam tasamaka. Kalau engkau bisa menjaga telingamu benar-benar dijaga, aku tidak boleh mendengar kecuali halal. Maka dengan bekal ini, dengan bekal penjagaanmu itu, engkau mustarihan merasa aman. Awas enak Gak ada. Termasuk di dunia mah enak. Asalkan kupingnya gak banyak denger. Kalau kuping banyak denger dari orang. Orang ngajari begini, ngajari begini, ngajari begini. Coba saja. Gerusaknya hati. Misalnya ada seorang laki-laki. Datang kepada anda yang yang anak gadis. Tiba-tiba bilang, eh tahu ndak? Si A titip salam buat inti Gara-gara omongan titip salam. Kebayang-bayang, oh titip salam. Oh, oh, oh, oh. Gara-gara pendengaran. Maka kalau engkau bisa menjaga pendengaranmu, subhanallah luar biasa. Keselamatan akan engkau dapatkan. Jadi pendengaran tolong dijaga. Jangan anda mendengar kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi anda. Akan membawa kesan yang lama yang namanya pendengaran. Bisa lupa dan setelah itu apa bisa apa yang namanya mendengar itu bisa membawa kita lalai sehingga bisa melakukan banyak kesehatan dan keharaman maka ayo kita jaga pendengaran kita kita ikrar berjanji untuk tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab. Fadhal silakan bertanya. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab kepada para jamaah baik jamaah ibu-ibu maupun jamaah bapak-bapak dipersilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya kepada jamaah. Bapak-bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, saya mau menanyakan bagaimana jika kita sudah menghindar dari mendengar omongan-omongan yang kurang baik. Tetapi ada tetangga atau teman yang bertamu ke rumah kita dan menceritakan tentang uh, orang yang menjelek-jelekan kita. Bagaimana sikap terbaik yang mesti kita lakukan. Itu aja Bu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sering mendengar penjelasan dari Buya bahwa kalau anak ingin menikah, orang tuanya tidak mau menikahkan, itu orang tuanya berdosa. Tapi bagaimana kalau si sang calonnya itu tidak sesuai dengan kriteria orang tuanya? Gimana? Jadi si calonnya itu tidak sesuai dengan kriteria orang tuanya, misalnya karakternya atau calonnya iya. tidak sesuai dengan kriteria orang tua. Jika lakunya tuh kurang. Mm -mm. Bagaimana sikapnya gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh? Ya istilahnya sih laki-lakinya itu sering memutuskan perempuan lah gitulah. Gimana? Sering memutuskan perempuan dari takutnya. Memutuskan? Ya sering memutus-putuskan perempuan itu lah. Pacaran? Pacarannya putus. Kalau bahasa sekerennya itu ya, ya. playboy ya. lah gitulah. Nah itu kalau orang tuanya tidak setuju, apakah orang tuanya itu masih tetap berdosa atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada jamaah ibu-ibu Assalamualaikum Uya. Assalamualaikum. Eh, gimana caranya kita menghindari penyakit hati ujub? Karena Apa, seperti ujub? yang pernah disampaikan. Ujub. Iya ujub. Seperti yang disampaikan Buya itu kan e, yang tahu hanya kita sendiri dan Allah. Terus e, gimana caranya juga menegur diri sendiri kalau misalnya bersitan itu ada gitu, Buya? Sekian. Mohon penjelasannya Bu Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dipersilahkan satu kepada jamaah ibu-ibu satu penanya lagi. Ada? Tidak ada ya. Cukupkan belum Oke. Dicukupkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya dipersilahkan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. pertama adalah ada punya kawan yang datang ke rumah kita mengajak membicarakan tentang kejelekan orang lain. Rumusnya itu sederhana. Kalau ada orang mengajak kita untuk membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Anda harus langsung mengingatkannya. Sehingga ia diam, Anda aman dan selamat. Pilihan yang kedua, Anda tinggalkan dia. Anda tinggalkan dia. Kalau Anda tinggalkan, diam. Tidak jadi ngomongin lagi. Memang ini tugas. Anda harus seperti itu. Gak ada istilahnya gak enak. Masa kepada Allah enak, kepada manusia gak enak. Ah, saya enaknya sendiri nanti. Sama Allah mah enak. Tidak <laughs> takut kepada Allah mah enak. Jadi ada orang semacam itu ngajak ngomongin yang nggak baik, ngomonginnya sudah kalau ada orang ngajak ngomongin baik, ima kita ingatkan dengan bahasa yang indah halus. Atau kalau memang kita diingatkan tidak Eh, mempan misalnya. Nah, maka kita tinggalkan. Itu adalah caranya, Tidak ada pilihan. Hidup berdampingan dengan orang menggunjing, maka gilirannya di saat kita pergi, kita yang bakal digunjing. Baik, seorang laki-laki yang ingin menikah. Orang tuanya tidak setuju karena perilaku anaknya. Ya tidak dosa, benar. Playboy, ngapain diambil? Pacaran sana, pacaran sini. Ya benar orang tua ngarahkannya. Kalau ada perempuan begitu, perempuan dungu bener nih. Laki-laki kayak begitu masih mau. Nah, adik-adikku kalau nikah yang bener. Suka mutusin pacaran sana, pacaran sini. Adik nah, ini dia bukan lelaki baik. Baik kalau seorang tua menunda. Bukan berarti melarang sebetulnya. Hanya karena tidak setuju dengan orang tersebut. Maka ketahilah wahai adik-adikku, anak-anakku semua. Misalnya yang anak kita sekeringatan, yang anak-anak. Adik-adikku semua, awas hati-hati urusan pernikahan. Pernikahan, jika orang tuamu melarangmu karena urusan-urusan syar'i, maka harus kau patuhi. Urusan syariat, karena laki itu kurang baik dan sebagainya. Dengar. Tapi kalau urusannya laki kurang duit, <laughs> apa itu bapaknya nggak benar. Nah, anak kerjanya apa nak? Hasilnya berapa nak? Nah itu sudah nggak benar orang tua. Maka di sini yang namanya uh, Orang tua wajib melarang anaknya jika ingin menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Tetapi setelah itu wajib mencarikannya. Karena mungkin anaknya sudah butuh. Dan kebutuhannya ini adalah tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Ya sudah harus dipenuhi. Musibah. Kalau tidak dipenuhi berbahaya. Kemudian untuk menghilangkan penyakit yang namanya ujub. Ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Wah, aku sudah bisa berbuat begini. Aku sudah puasa. Oh, gak ada orang kayak saya ini. Berbangga dengan dirinya sendiri. Beda kalau ria. Ria itu ingin amal kita dilihat oleh orang lain. Kalau ujub adalah melihat melihat amal kita. Untuk mengobati ujub yang ditanyakan bahasanya sederhana. Kalau anda ada di anda terjangkit ujub adalah Pengen menyanjung dirinya. Kalau pengen selesai hilang dari ucup, sadari dan renungi. Siapa yang menjadikan anda bisa beribadah misalnya. Ucup itu biasanya karena ibadah. Siapa yang menjadikan anda bisa ibadah? Jawabnya adalah Allah. Allah yang menggerakkan laki kan- kaki laki anda melangkah ke sini Allah. Yang memberikan kekuatan kepada anda adalah Allah. Semuanya sahamnya 100% Allah. Adakah setelah itu kita sombong kepada Allah? Gak mungkin. Kalau sadar tentang apa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena karunia dari Allah, maka tentu secara otomatis akan muncul kesadaran bahwasanya dia berpenyakit. Maka itu saja. Jadi yang paling penting adalah Anda sadari bahwasanya semua yang Anda miliki, Anda bisa melakukan apapun, itu Allah yang memberikan kekuatan kepada Anda dan Allah memberikan kepada Anda kehendak sehingga Anda bisa memenuhi kehendak Anda bercita-cita, lalu Anda berhasil dengan cita-citanya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan tertulis. Jika ada seorang hamba sudah benar-benar merasa bahwa dirinya hamba. Seorang hamba benar-benar merasa kalau dirinya hamba, tapi ia merasa belum bisa menjalani sebagai hamba yang benar-benar patuh pada Tuhannya. Apa yang harus dilakukan oleh hamba tersebut? Jawabnya adalah dia belum merasa menjadi hamba yang sesungguhnya. Kalau ada orang merasa dirinya sudah menjadi hamba Allah tapi kok malas ibadah, permasalahannya bukan permasalahannya dia kurang menyadari sebagai hamba. Kalau orang menyadari dirinya adalah hamba Allah, maka dia akan sadar bahwasanya aku harus berkhidmah. Aku harus patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ogah-ogahan enggak. Dia jadi hambanya, hawa nafsunya tanpa ia sadari. Apa yang harus dilakukan oleh hamba tersebut? Yang harus dilakukan oleh hamba tersebut di saat merasa bahwasanya Kok dia itu ingin menjadi hamba kok masih malas beribadah? Maka yang harus dilakukan adalah dipertajam kesadarannya. Kalau dirinya adalah hamba. Hamba merasakan dirinya hamba itu terus. Dan ini perlu. Di samping itu berdoa memohon kepada Allah itu yang paling penting. Agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kirimkan kepadaku orang-orang baik. Maka sehingga kita banyak beribadah. Dan kesadaran kita untuk beribadah itu hakikatnya di dalam hatinya ada yang namanya uh, penghambaan, merasa dirinya adalah hamba. Yang tidak beribadah, bermaksiat kepada Allah. Maka ketahuilah, di saat seseorang bermaksiat kepada Allah, ia tidak menyadari kalau dirinya itu hamba. Dan awas saat itu dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang merasa dirinya hamba menyesal-menyesal, maka perjalanan hidupnya tentu akan baik, baik dan tentu jalan hidupnya akan lurus. Baik, inilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Besok pagi jangan lupa ada pengajian di Ahad pagi. Tidak tahu hari ini kenapa kok kayak dibius saya ngantuk sekali. Mungkin kurang istirahat biasanya. Memang eh, kurang istirahat seharian kita. Besok insya Allah Ahad pagi dan jangan lupa diinformasikan malamnya kita kedatangan tamu dari Hadromut Ulama-ulama besar Hadromut Tiga orang. Dan insya Allah habis maghrib informasinya jam 7. Kita akan habis maghrib saja. Jadi habis maghrib langsung pengajian dengan beliau. Sebab nanti langsung malamnya naik kereta ke Jakarta. Naik kereta ke Jakarta. Insya Allah. Baik, insya Allah itu aja. Sampai di sini insya Allah. Berkah waktunya ya. Alhamdulillah. Kita akan tutup dengan doa. Semoga dengan ini semua Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin rindu kepada Allah. Semakin menyadari kalau dirinya adalah hamba. Sehingga ia tidak akan mudah untuk melanggarnya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la wa wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tu'tir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Ya Allah, jadikan kami adalah hambamu. Ya Allah, berikan kepada hati kami kesadaran kalau kami adalah hambamu. Ya Allah, agar kami mudah mengabdi kepadamu. agar kami mudah bersyukur atas karuniamu ya Allah yang maha mulia muliakan kami dan anak keturunan kami dengan kecintaan kepada kasihmu Nabi Muhammad ya Allah muliakan anak kami anak-anak kami dengan kecintaan kepada kasihmu Nabi Muhammad dan muliakan kami dengan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad muliakan kami dengan dengan kerinduan untuk mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah yang maha tahu mudahkan segala urusan kami ya Allah urusan kami sangat banyak hajat kami banyak di antara hajat kami adalah kami ingin kau jauhkan kami dari dosa ya Allah. Dosa apapun ya Allah kami takut melakukan dosa kami takut murkamu. Dan ampuni dosa kami yang lalu. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun. Panjang umur, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat ya Allah. Afiat. Dan ya Allah. mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Ya Allah yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kumuliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, yang menyaksikan kami saat ini, Ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami, ya Allah, rindukan mereka kepada kemuliaan dan jadikan mereka orang-orang mulia yang Ya Allah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon saat kau cabut nyawa kami cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami dan kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan dan hati kami senantiasa mengucapkan ya Allah saat kau cabut nyawa kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur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 Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.